Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa merahmati, merahmati kita semua. <clears throat> semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi hidup kita melindungi kita semua, menjaga kita semua dan senantiasa memberikan keistiqomahan dalam hati kita di atas ilmu yang merupakan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam nikmat pertolongan, nikmat kemudahan, kesehatan dan berbagai karunia, nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dibimbing oleh Allah untuk bisa bersyukur dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Mari kita perbanyak ucapkan untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Seperti biasa kajian kita pagi hari yang penuh berkah ini Yaumul Jumu'ah kita membahas akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang diyakini oleh Rasulullah, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Akidah yang merupakan modal utama dalam kehidupan kita. Akidah yang merupakan bekal yang paling utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. terutama di zaman-zaman bergejolaknya berbagai fitnah fitnah pemikiran yang juga disertai dengan syahwat syubhat dan syahwat bila seorang tidak mengenal akidah yang benar dia terobang-ambing dia akan kebingungan karena tidak memiliki pegangan hidup fakta realita fenomena di masyarakat ya bukan di kalangan orang-orang awam saja akan tapi di kalangan para akademisi para orang-orang yang berilmu nisbatkan dirinya kepada ilmu kita melihat dan mendengar berbagai pernyataan-pernyataan yang menjelaskan akan kebingungan yang ada pada dalam hatinya ya keraguan <clears throat> terhadap akidah dan agamanya. Sekarang dia mengatakan dahulunya dia menghalalkan kemudian sekarang mengharamkan. Dahulunya dia mengharamkan sekarang dia menghalalkan. Kenapa terjadi kebingungan dan kebimbangan seperti itu? Ikhwatalima rahimakumullah, tiada lain kecuali dia tidak memiliki pegangan yang kuat di dalam beragama. Maka dari sini dan melihat fenomena seperti itu dan fakta yang dan realita yang nyata dalam kehidupan kita maka sudah seyogyanya sudah seharusnya bahkan bukan seharusnya dah merupakan kewajiban bagi kita kalau seharusnya mungkin masih ada pilihan tapi kalau suatu kewajiban ya wajib kita mempelajari akidah Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan kita sebelumnya tentang akidah tahawiyah berkaitan dengan melihat wajah Allah pada yaumil qiyamah pada hari akhirat kelak yaitu di dalam surga. Dan itu merupakan kenikmatan yang sangat mulia bagi orang-orang yang beriman di dalam surga kelak dan hadisnya mutawatir bahkan ayat telah terdapat dalam Al-Quran ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu semua hal itu telah kita jelaskan kita telah sampaikan dalilnya dan tidak boleh ditakwil sebagaimana akidah ahli sunnah berbeda dengan akidah ahlul kalam nah oleh karena itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah kita tidak boleh ya masuk ke dalam pembahasan tersebut yaitu dengan, dengan mentakwil ya menyelewengkan makna-makna dari nas-nas ya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis tersebut ya wala mutawahhimina bi ahwaina dan juga tidak boleh kita menerka-nerka mengira-ngira ya tapi harus dengan keyakinan kita wajib meyakini bahwa Al-Qur'an benar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih juga benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis tentang hal itu mutawatir dan para sahabat telah mengimaninya, meyakininya, menerimanya. Tidak seorang pun yang mentawil, tidak seorang pun yang menerka-nerka maknanya. Ya, tiada yang kulim mereka imani. Kena itulah bukti keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus pasrah kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Kita harus pasrah dan berserah diri kepada keputusan Allah dan keputusan Rasul. Kita harus memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul. Jangan kita pahami ayat-ayat Al-Quran, jangan kita pahami hadis-hadis Rasul sesuai dengan selera hawa nafsu atau keinginan kita. Ini sumber kesesatan ya maka sebagaimana yang disampaikan tadi tidak heran di zaman sekarang ini tatkala muncul berbagai kesesatan pemikiran pernyataan fatwa yang tidak beralasan sama sekali yang menghalalkan hal-hal yang jelas haramnya kenapa dia mengambil mencopot satu ayat satu hadis kemudian dia menerka-nerka maknanya kemudian dia hanya berlogika beranalogi ya dengan akal semata ingin mencocokkan makna tersebut dengan keinginannya atau pesanan dari pihak lain lalu dia cocok-cocokkan ya dipaksakan yang terjadi apa kontradiktif kontradiksi ya pertentangan kebatilan penyimpangan keraguan ya dan kebatilan nah Itu akibat kenapa? Masuk ke dalam perkara yang hanya berlandaskan akal dan logika semata. Ya. Pernah dahulu kita sampaikan perkataan Imam ash syafii rahimahullah. Mungkin para pemirsa masih ingat. Ya. Tapi tidak ada masalah kita sampaikan kembali. Karena ini adalah prinsip dan konsep beragama yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Amantu billah wa bima ja'ani Allah ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah." Kata beliau, "Aku beriman kepada Allah." Ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah, maksud Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan seluruh yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Allah yang mengatakan yang berfirman tentu Allah lebih tahu maksud dari perkataan dan firmannya. Rasul yang menyampaikan hadis wahyu dari Allah tentu Rasul yang lebih tahu apa yang disampaikannya. Kemudian disampaikan kepada para sahabat dan sahabat mendengar langsung melihat, mendengar dan memahami apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara beragama yang benar. Begitu konsep beragama yang benar. Ya. Tidak memaksakan akal dan logika kita untuk masuk ke dalam suatu perkara yang bukan rana bagi akal tersebut. Ya. Itu memaksakan ya kehendak dan hawa nafsu kita, maka akal akan menjadi rusak, akal akan menjadi sesat dan akan ya muncul dari pemikiran tersebut berbagai kebingungan, kebatilan, keraguan karena dia tidak pasrah dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Lihat bagaimana ahlul kalam mentakwil sifat-sifat Allah. Bagaimana orang-orang Mu'tazilah, bagaimana orang-orang ya ahlul kalam yang mentakwil sifat Allah semuanya terjatuh dalam kebingungan, keraguan, dan Islam yang ada di dalam dada mereka tidaklah ya tegak secara kokoh ya. tidak kokoh kerana tidak berlandaskan akidah yang benar nah oleh kerana itu kata imam Abu Jafar At-Tahawi rahimahullah beliau melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan ru'yah yaitu melihat Allah di dalam surga dan kita harus pasrah dan berserah diri kepada dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal itu tidak boleh mengingkari, tidak boleh mentakwil, tidak boleh menerka-nerka ini secara khusus tentang uh, ru'ya yaitu melihat Allah daripada yaumil qiyamah dan juga secara khusus tentang sifat-sifat Allah secara keseluruhan dan secara umum dalam beragama. Ya. Apa kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah? Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Naam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau ya artinya Karena sesungguhnya ya, tidak ada yang selamat. Ma salima fi dinihi di dalam beragama, dalam agamanya. Kita beragama ingin selamat. Ya. Bukan sekedar hanya ya disematkan kepada kita sifat Islam atau nama Islam. Tapi kalau kita beragama, aku sebagai muslim tertulis di KTP KTP muslim, keluar dari keluarga muslim, tapi beragama menyimpang ya sesat. Karena sekedar hanya mendapatkan label Islam atau mengaku sebagai Islam, tertulis di KTP-nya sebagai Islam, ya. Dan juga dia dari keluarga muslim tidak menjamin dia selamat. Ya. Tidak menjamin. Ya. Yang menjamin dia sebagai muslim kemudian mengikuti petunjuk Allah, tunjuk rasulnya. Nah, dia pasrah dan berserah diri. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguhnya tidak ada yang selamat di dalam beragama kecuali orang-orang yang menyerahkan sepenuhnya ya. Berserah diri, pasrah ya. kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya berserah diri kepada apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan apa yang telah dijelaskan Rasul. Al-Quran dan hadis. Ya. Kita terima sepenuhnya. Tidak boleh kita merekayasa. Tidak boleh kita mentakwil dengan logika dan akal kita. Ya. Tidak boleh kita menimbang Al-Quran dan hadis dengan akal kita. Lalu bila cocok diterima dan bila tidak cocok ditinggalkan. Ya. Tidak boleh kita mengedepankan akal kita ya mengedepankan daripada ya dalil atau kalau Allah kalau Rasul. Tapi akal harus mengikuti dalil, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah. Maksud berserah diri kepada Allah ia menerima apa yang datang dari Allah secara kafah baik dipahami makna dalil-dalil dan hadis-hadis tersebut secara utuh atau akal kita tidak bisa memahami dan mencerna apa yang disampaikan atau hikmah atau kandungan yang terdapat dalam dalil tersebut. Tapi kita yakin bahwa ini datang dari Allah, datang dari Rasulnya, pasti benar. Pasti benar. Ya. Karena keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, ya, tidak disyaratkan kita harus paham makna yang seutuhnya. Ya. Tapi yang dituntut, yang diwajibkan menerima sepenuhnya. <clears throat> menerima sepenuhnya. Begitu datang firman Allah terutama dalam pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hal yang gaib tentang yaumil qiyamah, perihal ahwal, alam barzah, hari akhirat, tentang perkara-perkara tanda-tanda kiamat, hal yang gaib yang akan muncul. Ya. Maka semuanya kita terima sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan kita pasrah kepada putusan Allah dan Rasulnya. Nah, kembali kepada Al-Quran, dari dari Al-Quran, dari dari hadis, dan tidak menolak, membantah, mengkritisi, ya, merekayasa, menerka-nerka, mentawil dengan akal dan logika kita. Karena itu bukanlah sifat orang-orang yang beriman. <clears throat> Orang-orang yang beriman mereka pasrah, berserah diri kepada Allah. Dia tahu diri. Dia abdun, harus taat kepada Allah yang menciptakan dia. Dia adalah umat Rasulullah dia harus taat kepada Rasulnya. Dia mengaku sebagai umat Rasulullah, datang perintahnya tidak diamalkan, datang larangannya tidak ditinggalkan, datang hadis-hadisnya tidak diterima, ditolak. Kenapa? Dengan alasan tidak sesuai dengan akal. Atau berusaha untuk merekayasa, menerka-nerka, mentakwil agar dicocok-cocokkan dengan apa? Dengan keyakinan dia, pemikirannya, pemahamannya. Ya. Begitu. Ini pada hakikatnya bukanlah ya seorang mukmin yang sejati. Bahkan dikhawatirkan dengan cara yang seperti itu dia akan bisa keluar dari Islam. Ya. Ini ya, sangat berbahaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang yang beriman dalam Al-Qur'an. Mereka menyerahkan perkara agama ini kepada Allah. Ya. Menerima Al-Quran dan Hadis sepenuh, seutuhnya dan sepenuhnya. Mereka berusaha memahami dengan akal yang sehat apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang tidak bisa dicerna oleh akal mereka, mereka yakin ini pasti benar. Yakin ini pasti benar karena datang dari Rasulnya. Kendati akal saya, pemikiran saya tidak memahami hal itu, maka dia kembalikan kepada yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sifat orang yang beriman itu berserah diri kepada Allah. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ya, sangat tegas dan jelas firman Allah Subhanahu wa taala fala wa demi Rabbmu لا يؤمنون mereka tidaklah beriman sampai mereka wahai Muhammad menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan ya di Rasul hadisnya perkataan beliau perbuatannya itu menjadi hakim kemudian keputusan tersebut diterima ridho terhadap keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang jelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih itulah keputusan beliau itulah hukum beliau yang itu merupakan hukum dari Allah. Wa yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Karena hukum yang disampaikan Rasul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang menyelisih Rasul, menentang Rasul, menolak perkataan dan hukum Rasul, berarti dia telah menolak hukum Allah, menentang Allah menyelisihi Allah. Orang yang beriman, keputusan tersebut qala Allah wa Rasul. Dia katakan sami'na wa ta'na, Sami'na wa ta'na Tidak ada pilihan lain. Di dalam hati mereka keridoan, Ridha ya, terhadap keputusan tersebut. Kemudian setelah mereka ridha, mereka pasrah. Serahkan kepada Allah. Meng Allah memerintahkan yang demikian, Allah mengabarkan demikian, Allah yang beritahu tentang maknanya. Rasul yang beritahu tentang maknanya. Maka dia serahkan kepada Allah, pada Rasul. Ya. Itulah sifat seorang yang beriman. Wa yusallimu taslima. Berserah diri Nah, betapa banyak di zaman sekarang ini ya sangat kita sayangkan. Ya. Ini juga pertanda dari sifat kaum munafikin. Muncul dari kalangan kaum muslimin dan mereka dari keluarga kaum muslimin orang-orang yang menentang agama Allah mengkritisi syariat syariat Allah berolok-olok dengan syariat Allah. Ya. Mentakwil takwil ayat Al-Qur'an untuk membenarkan suatu hal yang telah jelas keharamannya. Nah. Nauzubillah min dzalik. Mana sifat pasrah dan berserah diri kepada Allah? Mana sifat seorang mukmin yang sejati? Seorang mukmin yang ideal. Yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Berserah diri kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Sebagian jelaskan Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa yusallimu taslima. Pasrah apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan yang gaib tentang diri Allah, tentang sifat Allah. Nah, ini sifat seorang mukmin. Pegang erat-erat ini. Jangan melenceng dari prinsip ini. Bila kita bisa memahami qala Allah wa qala Rasul, ya. Dengan benar sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing, itulah yang al-haq. Bila kita tidak mampu memahaminya, tanyakan pada yang berilmu. kembalikan pada ahli ilmu oleh kerana itu ikhwata lima rahimakumullah sifat pasrah dan berserari kepada agama Allah kepada Al-Quran dan Hadis ini merupakan ya salah satu dari sifat yang membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil orang yang ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah wal ahwa. Dan seluruh sekte yang menyimpang dalam agama Islam. Ini perbedaan yang sangat ya, nyata. Ini tanda yang sangat jelas. Ya. Ikhudalima rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Khalqi Af'alil Ibad meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Ya. Beliau Imam Az-Zuhri mengatakan sebuah ungkapan yang seyogianya sepantasnya ditulis dengan tinta emas. kena makna dan isi kandungannya menjelaskan tentang bagaimana hakikat sesungguhnya ya, sikap seorang muslim di dalam beragama bagaimana konsep yang benar dalam beragama kata beliau minallahi ar-risalah wa minar rasulil balagh wa alaina taslim artinya risalah syariat Islam ini datang dari Allah ini semua kita yakini ya nggak ada yang ragu dalam hal ini semua kita yakin Islam datang dari Allah inna dina indallahi islam agama adalah Islam Syariat datang dari Allah. Ya. Wa minar rasul balag. Dan dari Rasul tugasnya balag menyampaikan. Dan juga kita telah yakin. Rasul telah menyampaikan Islam secara utuh, sempurna, lengkap. Maka tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah sempurna Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Pada Haji Wada pada hari Arafah 9 Dzulhijjah turun ayat tersebut menjelaskan kesempurnaan agama Islam disempurnakan oleh Allah dilengkapkan nikmat atas kita kemudian Allah ridhoi sebagai agama bagi kita lengkap Naam Para pemirsa rahimakumullah. Beliau telah menyampaikan wa ma'al rasul ila al mubin. Tiada lain tugas harus menyampaikan ya, dengan sejelas-jelasnya. Dan itu yang disaksikan oleh diberikan persaksian oleh para sahabat. Di waktu haji wada tersebut, Rasul meminta persaksian pada mereka yang hadir. Rasul mengatakan, pada sahabat yang hadir waktu haji wada tersebut wahai para sahabat kalian akan ditanya fa innakum mas'uluna anni famadza taquluna kalian semua akan ditanya tentang diri saya ya tentang tugas saya famadza taquluna apa yang kalian jawab nanti para sahabat semuanya sepakat mengatakan ya nashhadu bi'annaka qad ballaghta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta ummah. Kami bersaksi wahai Rasul, engkau telah menyampaikan risalah, ya, menunaikan amanat dan telah menasihati umat. Setelah mendengar jawaban tersebut, Rasul mengangkat telunjuknya, ya, mengarahkan ke arah langit. angkat telunjuknya, ya seraya <clears throat> menoleh dan melihat ke arah langit mengangkat telunjuknya kemudian menukikkan tatkala itu Rasul mengatakan Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad kenapa Rasul melihat ke arah langit tinggi karena Allah di langit di atas aras jadi beliau mengatakan ya Allah mereka telah menjawab ya, bahwa mereka telah bersaksi setelah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat pada mereka. Ya Allah, saksikan ya Allah. Saksikan ya Allah. Itu kita yakin minal, minal rasul bala. Siapa yang ragu dalam hal ini bukan orang yang beriman. kita yakin. Perkara yang ketiga dalam perkataan Imam Zuhri tadi, wa alaina taslim. Kewajiban kita kaum muslimin, hamba Allah, pengikut Rasulullah, apa tugas kita, kewajiban kita? Tanpa terkecuali <clears throat> siapapun dia. Masyarakat biasa, penuntut ilmu, para ustadz, para buya, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, para intelektual, para akademisi, semua tanpa terkecuali. Alaina taslim. Wajib atas kita berserah diri. Terlebih lagi orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu, menggali dan mencari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tokoh panutan umat atau masyarakat. Dia harus mencontohkan kepada masyarakat sifat yang membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil yaitu pasar besar dia. Wa taslim dan manusia dalam hal ini terbagi tiga kelompok. Yang pertama, dia tidak mau berserah diri. Datang ayat, datang hadis, ditolak. Kalaupun diterima, makna telah di, ya, direkayasa. Diselewengkan, ditawil. Ini kelompok yang pertama. Dia tidak terima. Ia bukan orang yang beriman. Yang kedua, menerima apa yang cocok dengan hawa nafsunya yang nggak cocok ditolak. Yang pertama tadi secara ya utuh ditolak semuanya, nggak mau menerima. Kelompok yang kedua dicari-cari yang cocok. Nah, yang cocok copor sana, copor sini, yang cocok dengan seleranya. Nah, oh ya ini cocok ini, ini sesuai ini. Ini bisa dikendalikan untuk ini dan itu. Dia terima itu. Selebihnya tatkala bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan keyakinan, tradisi, budaya, pendapat atau kepentingan atau pesanan orang lain, dia tolak itu. Ini bukanlah orang-orang juga yang beriman seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu ya. tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah mukmin dan kaum lelaki dan wanita bila Allah telah memutuskan suatu perkara telah menentukan ya telah memerintahkan ya tidak boleh bagi mereka ada pilihan lain selain dari apa yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya. Ini seorang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli yahkuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang beriman apabila mereka disuruh kepada Allah, kepada Al-Quran, pada Sunnah, juga agar Rasul menjadi hakim di antara mereka dalam hal yang mereka perselisihkan. Perkataan mereka ya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan mentaati pasrah. Udah ini Allah dan Rasulnya yang mintakan hal itu. Itulah sifat seorang yang beriman. Maka dia selamat dan dengan sifat yang seperti itu, sifat dan sikap seperti itu, maka dia keimanan yang menempel pada dirinya semakin kokoh, kuat, ya tegak pada diri dan hatinya. Adapun orang-orang tidak mau pasrah dan menerima ya keputusan Allah dan Rasulnya maka itu pertanda sifat munafikin ya kemudian itu kelompok yang pertama dan kedua tadi kelompok yang ketiga ini orang-orang yang mulia orang yang bahagia mereka lah ahli Islam yang sesungguhnya siapa mereka yang mereka berserah diri menerima sepenuhnya lahir batin ya keputusan Allah dan Rasulnya agama Allah ya dan Rasulnya agama Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. mereka yakin bahwa Allah maha benar Rasul benar, maksum. Al-Quran benar. Hadis benar. Dan mereka yakin akal saya yang sangat terbatas. Ya. Maka tidak boleh menolak dengan akal yang sangat terbatas menolak apa yang telah benar datang dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatalima rahimakumullah. Kemudian di antara sifat orang-orang yang beriman orang yang selamat waradda ilma mashtabah alaihi ila alimihi Ya. Dia kembalikan. Mengembalikan apa yang tidak jelas baginya mashtabah alaihi ila alimi kepada yang mengetahuinya. Jika kita mendapatkan sesuatu dalam perkara agama kita, sesuatu yang tidak jelas yang tidak bisa kita pahami, bukan ya hadis dan bukan ayat dan hadis yang tidak jelas. Mungkin pemahaman kita yang tidak sampai. Maka perkaranya jadi samar-samar bagi kita. Tapi kalau yang dibaca oleh para ulama, ya orang-orang yang berilmu jelas sejelas-jelasnya. Maka bila kita mendapatkan sesuatu, baca Al-Quran, dapatkan hadis, ya, kemudian dalam pandangan dan ya keilmuan kita atau pemahaman kita kurang jelas, ya. Maka kemana? Bagaimana sikap kita? Kembalikan pada yang berilmu. Nah, kembalikan kepada orang yang berilmu para ulama di zaman hidup sahabat ya kembalikan langsung kepada rasul wala ruddu ila ar-rasul ulil anam amri minhum ulil ilmi minhum bila mereka kembalikan kepada rasul dan orang-orang yang berilmu ulil ilmi minhum <clears throat> itu orang yang berilmu di kalangan mereka maka ya demikian itu akan diketahui maknanya ilmunya oleh orang yang berilmu Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini kewajiban kita semua. Terutama mereka masyarakat awam, kaum muslimin. Ya. Bertanya kepada ahlinya. Waradda ilma mashtaba alaihi ila alimihi. Dan mengembalikan apa yang tidak jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Dan jangan kita memberanikan diri untuk berbicara, menjelaskan, menyampaikan sesuatu tentang agama tanpa ilmu. Semua akan ditanya oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نعم <clears throat> Jangan kau beranikan mengatakan sesuatu, mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Inna sam'a wal basar, sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad yaitu hati. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dosa besar wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun ya. dilarang oleh berbuat syirik kemudian digandengkan larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ya bergandengan larangannya dengan perbuatan syirik menjelaskan pada kita hal itu sangat tercela dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan Imam ya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم واستسلام tidaklah akan tetap tidaklah akan kokoh ya berdiri dengan kokoh dan kuat keislaman seseorang qadamul islam ya keislaman seseorang sini diumpamakan di sini qadam yaitu kaki karena kaki tempat kita berdiri dan ber, nah berdiri maka tidak akan kokoh ya tidak akan kuat keislaman seseorang illa ala dhahri taslimi wal istislam kecuali ya berdasarkan sikap berserah diri dan kepasrahan sepenuhnya. Ini yang kita jelaskan tadi. Jadi Islam yang ada pada dada-dada kita. Islam yang kita yakini kebenarannya. Tidak akan mungkin tegak, tetap dan kokoh dalam jiwa dan hati kita. Kecuali bila kita berserah diri dan pasrah kepada putusan Allah dan Rasulnya. Maka kita dapatkan para pemirsa rahimakumullah sebagaimana di zaman sekarang ini lihat bagaimana banyak manusia kebingungan dan kebimbangan. Beragama jadinya warna-warni. Abu-abu nggak jelas agamanya. Sesuai dengan selera dia. Karena dia beragama mengamalkan Islam sesuai dengan selera dan juga kebiasaan dia, tradisi dia. dia bingung. Nggak jelas kemana arah hidupnya. Ya. Terlebih lagi, bila hal itu disertai dengan kerakusan, ya, ambisi yang besar terhadap dunia dan jabatan dia. Gak jelas. Mau kemana dia? Ngomongnya gak jelas. Beragama main akal-akalan. Bahkan sebagian menyatakan sepernyataan yang menyelisih ijma para ulama. Gak jelas cara berpikirnya, perkataannya, perilaku dan sikapnya. Bunglon. Jadi agama pelangi, warna-warni. Ya. Ini akibat apa? Karena tidak mau pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Dia memaksakan akal dan logika dia, analogi dia untuk ya di dalam beragama dan juga tatkala datang Allah mengatakan kalau Allah qala Allah Rasul dia tidak mau menerima sepenuhnya. Ya. Dipilih-pilih dulu. Direkayasa dulu Para pemirsa rahimakumullah, kalau para pemirsa membaca biografi para ulama-ulama yang terkontaminasi dengan ahlul kalam, dari tokoh-tokoh sentral ahlul kalam, itu luar biasa. Akan didapatkan ya, bagaimana mereka di akhir hayatnya kebingungan. Mereka dikatakan ulama bagi sekte dan kelompoknya. Orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar, yang cerdas. Tapi sesat jamaah. Menyimpang. Apa penyebabnya? Ya. Apa penyebabnya? Karena mereka di dalam beragama tidak mau pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Akal yang mereka depankan, makanya ahlul kalam. Ya. Sebagian mengatakan, Aksarun nasi syakkan indal maut ahlul kalam, ahlul jidal wal kalam. Orang yang paling banyak kebingungan dan kebimbangannya di waktu datang ajal menjemputnya ahlul kalam. Ya. Ahlul ahwa, karena mereka beragama sesuai dengan nafsu dia. Sesuai dengan nafsunya, hawa nafsu. Ya. Dan hawa nafsu tidak pernah al-haq. Itu semua kebatilan. Ya. Ini akibat. Dan kita melihat di zaman sekarang ini. Kita melihat bagaimana manusia waliyazubillah mereka menyandang gelar-gelar akademisi yang tinggi pernah belajar bukan tidak belajar dia mengetahui mempelajari tauhid mempelajari akidah belajar Al-Qur'an sunnah dan dia menjabat dan sebuah lembaga penelitian misalnya atau mungkin akademisi dan yang seterusnya penelitian masalah ilmiah bukan dia orang yang ya tidak berilmu tapi perkataannya, perbuatannya, perilakunya, pernyataannya membingungkan dan menyesatkan. Dia bingung. Ya, nggak jelas. Dan dia tidak juga kadang memikirkan apa yang keluar dari mulutnya. Waliyazubillah, ini musibah. Ya, ikhwatalima rahimak. Apa penyebabnya? Ya, sebagian kita jelaskan tadi, karena tidak pasrah dan berserah diri pada Allah dan Rasulnya. Nah, maka Alhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah, kalau kita lihat sejarah, ya, perjalanan kehidupan kaum muslimin ahli sunnah setelah wafatnya Rasul sampai hari kiamat kelak ya sampai detik ini dan hari yang akan datang dan seterusnya ahli sunnah wal jamaah maka mereka selamat ya, di dalam beragama dari hal-hal yang seperti itu. Naam. Karena mereka memiliki pegangan yang kuat, pasrah besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidaklah lebih paham dari Rasul. Anda tidaklah lebih paham dari sahabat tentang ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Ya. Anda juga tidaklah berilmu, lebih berilmu daripada Imam Syafi'i menjadi ya panutan dan juga ulama yang anda agungkan atau madhab yang anda nisbatkan diri kepadanya. Ya. Anda tidaklah lebih kuat hafalannya ya daripada Imam Bukhari yang bisa menghafal begitu banyak hadis dan bisa memilah-milah mana hadis yang sahih dan yang dhaif. maka sadarlah sadarlah ya bahwa bila anda tidak menerima keputusan Allah dan Rasulnya pasti anda sesat celaka menyimpang sesat dalam berilmu dan sesat dalam beramal na'udzubillah min dhalik dan Allah memintakan kita untuk berlindung dari hal yang hal yang demikian itu sehingga kita selalu memohon kepada Allah al-hidayah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Ikhwatal iman rahimakumullah wala tathbut qadamul islam illa ala dhahri taslimi wal istislam maka tidak ada yang ya tetap yang kuat yang kokoh ya <clears throat> qadamul Islam kaki ya keislaman artinya ya keislaman seseorang ya tonggak tiang keislaman seseorang jadi Islam seseorang tidak akan mungkin kokoh tidak akan mungkin dia bisa berdiri dengan kokoh dalam Islam Islam ini teguh hatinya kuat keimanannya ya tegar keislamannya kecuali bila dia itu pasrah dan berserah diri ya kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه maramuhu an khalisit tauhidi wa safil ma'rifati wa sahihil iman. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu yang tidak ya atau tidak bisa dia ketahui. <clears throat> nah, ingin mengetahui sesuatu yang dia tidak ilmu dia tidak sampai ya. Tidak bisa mengetahui hal itu atau itu terlarang. <clears throat> ya. Maka walam yaqna bitaslimi fahmu. Dan dia juga tidak merasa puas ya. Pemahaman dia tidak puas dengan apa? Dengan sikap pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti itu hajabahu maramuhu ya <clears throat> keinginan dia yang seperti itu akan menutup dia, menghalangi dia an khalisit tauhidi dari tauhid yang tulus wasafil ma'rifati dan ma'rifat yang bersih wasahihil iman dan iman yang benar. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Tolong diperhatikan. Kata beliau, "Faman rama ilma ma hudira anhu ilmu." Barang siapa yang berusaha untuk menginginkan, untuk mengetahui ya, berusaha untuk mengetahui sesuatu yang terlarang untuk diketahui. Sesuatu tidak mungkin dia bisa mengetahui. Keilmuan dia tidak sampai kepada hal itu. Ya. Hal-hal yang gaib hal-hal yang berkaitan dengan perkara ahwal yaumil qiyamah, alam barzah, alam akhirat, tentang surga, tentang sifat-sifat Allah dan hakikat yang sesungguhnya tentang zat dan sifat Allah. Ya. Dan akalnya tidak mampu. Akalnya tidak sampai untuk mengetahui ahli itu, untuk mendalaminya. Lalu dia berusaha memaksakan ya, Kemudian dia tidak puas dengan apa? Pemahaman dia tidak puas dengan bertaslim berserah kepada Allah. Ya. Begitu Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Istawa alal arsh. Begitu Rasul mengatakan, Yanzil Rabbuna, turun Rabb kita ke langit bumi. Ya. Begitu Allah mengatakan, Lima khalaqtu biyadayya ya, tentang sifat-sifat Allah. Lalu dia tidak mencukupkan pemahamannya tidak dicukupkan dengan apa serba-serbi kepada Allah tentang hakikatnya. Berarti maknanya kita ketahui. Apa yang terjadi? Dia akan sesat. Dan kesesatan tersebut bermacam-macam, beragam. Ada kalanya dia akan mentakwil atau mengingkari karena dia mengatakan kalau ditetapkan sifat tangan itu bagi Allah berarti kita serupakan dengan makhluk. Apa yang terjadi dia ingkari. Itulah orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah. Dan di sisi lain boleh jadi akan mentakwil ya, diselewengkan. Itulah semua ya ahlul kalam, kalangan Asy'ariyah, Maturidi dan yang lainnya. Dia takwil sifat istawa dengan istaula. Intinya juga mengingkari karena kalau ditakwil istawa istawa tinggi dengan istaula berkuasa berarti dia telah mengingkari secara otomatis seperti itu. Tapi mungkinkah orang-orang yang seperti itu beragamanya akan bisa ya memiliki tauhid yang tulus kepada Allah? Saya ingin bertanya pada kita semua. Hah? Mungkinkah orang yang seperti itu memiliki tauhid yang tulus kepada Allah, yang tauhid kepada Allah yang mencakup tiga perkara? meyakini bahawa rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah yang berhak diibadati, meyakini bahawa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia telah mengingkari. Mengingkari menetapkan sebagian sifat menurut akal dan logikanya dan mengingkari yang banyak. Mungkinkah dia mendapatkan tauhid yang tulus? Tidak akan mungkin. Maka ahlul kalam tidak ada yang, tulus tauhidnya. <clears throat> nah. Ahlul bidah tidak ada yang, yang tulus tauhidnya. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti akal, hawa nafsu, bahkan menjadikan hawa nafsu dan akal mereka sebagai ilah bagi mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah seperti itu, tidak akan memperhatikan orang yang mengikuti yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Nah, Kena hakikat tauhid kita pasrah dan bersih kepada Allah. Kita hamba Allah, mengesahkan Allah. Dan konsekuensinya apa yang datang dari Allah kita terima. Pasrah dan berserah diri, itu hakikat tauhid. Hakikat la ilaha illallah. Hakikat juga persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka orang-orang yang tidak ya mencukupkan dengan apa yang telah dicukupkan oleh Allah memaksakan ya akalnya untuk mengetahui sesuatu yang tidak mungkin dia ketahui. Dia tidak pasrah, tidak merasa puas dengan apa yang uh, telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak puas dengan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Maka mustahil dia akan sampai ya kepada tauhid yang tulus. Hajabahu maramuhu an khalisit tauhid keinginan dia tersebut akan menghalangi dia untuk mendapatkan tauhid. Ya, tauhid yang tulus. Wasafil ma'rifah dan ma'rifat yang bersih. Kenapa? Tidak akan mungkin bersih ma'rifat pengetahuan seorang kalau telah dicampuri oleh syubuhat syahwat. Ya. Karena begini para pemirsa rahimakumullah. Wahyu itu cahaya. Ya, yang terang benderang menerangi akal, pemikiran dan hati. Hawa nafsu itu kezaliman, kegelapan. Syubhat syahwat kegelapan. Akal semata, logika semata yang itu adalah kegelapan. Artinya apa? Bila logika dan akal tidak sesuai dengan apa yang Allah, itulah yang akan merusak akal itu sendiri. Nah, bila mereka tidak mau menerima wahyu, cahaya datang dari Allah, ya akal mereka berada dalam kegelapan. Dengan mudah syubhat masuk dalam akal tersebut. Sehingga merusak hatinya. Orang yang seperti itu, mungkinkah keilmuannya menjadi ilmu yang benar atau bersih keilmuannya? Tidak mungkin. Ya. Mungkinkah orang yang seperti itu akan mendapatkan sahihul iman, iman yang benar? Kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian jelaskan Abdullah bin Mas'ud abarru hadhil ummati quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa. Ya. Kenapa sahabat Nabi orang yang paling tulus, paling suci hatinya tentunya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dalam keilmuannya yang sungguh tidak memaksakan diri dalam beragama. Apa yang datang Allah diamalkan. Apa yang larangan ditinggalkan. Sampai juga kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat, memperhatikan hati manusia, penghuni bumi, mendapatkan hati Muhammad, hati yang paling bersih dan suci, maka Allah pilih dia sebagai Nabi dan Rasul. Setelah itu Allah memperhatikan hati manusia telah hati nabinya lalu mendapatkan hati para sahabat Nabi hati yang suci dan tulus lalu Allah memilih mereka sebagai sahabatnya dan memperjuangkan pejuang agamanya kenapa jemaah sekalian rahimakumullah ikhwatal iman para pemirsa karena mereka dalam beragama sebagaimana kata mereka begitu diajak pada orang sami'na wa ata'na pasrah nah lalu kenapa kita sekarang banyak syubuhat di otak dan kepala kita Hati kita betul-betul telah berlumuran dengan noda dan syubhat. Kenapa? Karena kita tidak mau pasrah kepada Rasulnya. Semua ditimbang dulu dengan hawa nafsu kita dan akal kita. Datang kalau Allah ke Rasul, tanya lagi pada Ustaz, ini wajib atau sunnah Ustaz? Subhanallah. Para sahabat tidak datang di Allah sudah sami wa Permasalahan wajib sunnah itu urusan kedua. Yang penting kita sanakan. Kalau Allah wa kalau Rasul kita terima. sami wa yang lebih parah lagi, datang kalau Allah wa Rasul, oh ini enggak sesuai dengan logika. Enggak sesuai di zaman sekarang ini. Subhanallah. Ya, ditolak mentah-mentah. kalau Allah wa Rasul. Ya. Rusak akalnya. Kita sering mendengar syubhat daripada Allah haq Syubhat. Ya, yang syubhat-syubhat terutama karena konsep beragama yang kembangkan di banyak dunia perguruan tinggi itu konsep ahlul kalam. Sampai-sampai mereka memberikan teori bahwa kebenaran itu apa bisa bisa cerna oleh akal. Itu yang mewarnai perilaku dan akal cara beragama. Ya. Jadi kalau qala Allah wa qala Rasul mereka itu tidaklah tidak, tidak ilmiah. Itu kan sangat rusak. Nah, <clears throat> sangat rusak. Ditambah lagi doktrin yang berkembang di masyarakat bahwa kebenaran itu dinilai dengan sosok seorang, bukan dengan al-haq. Ya. Jadi pengkultusan, doktrin pengkultusan kepada figur tokoh ya, ini ditanamkan. Ya rusak agama kalau seperti itu. Datang qala Allah wa qala Rasul dia akan katakan, nggak cocok dengan biaya saya, dengan pak yai saya, dengan ustadz saya. Karena dia telah didoktrinkan untuk mengkultuskan. Ini semua cara beragama yang menyimpang. Ya, cara agama yang menyimpang. Tidak diajarkan oleh para ulama-ulama sampai ulama-ulama yang yang madhab yang empat itu dinisbatkan pada mereka. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka? Kendati bila diteliti penisbatannya itu ya banyak kedustaan dan kebohongannya karena berseberangan dengan prinsip beragama mereka. Contoh saja. Ya. Contoh. Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i beliau mengatakan apabila hadisnya sahih ambil itu ya ini bentuk pasrah kepasrahan beliau kepada beliau puas dengan seperti itu apabila hadisnya sahih ambil kalau dapatkan perkataan saya bertentangan dengan hadis itu tinggalkan perkataan saya ya, buang perkataan saya ya. gak ada nilainya dimohon maaf apakah dalam kehidupan ya fakta dari kehidupan yang banyak menisbatkan kepada Imam Syafi'i begitukah cara mereka beragama berseberangan betapa banyak hadis-hadis yang sahih tapi begitu disampaikan ditimbang dulu. Oh ini dah tradisi budaya kami. Ini tradisi budaya kami. Ini nenek kami turun temurun seperti ini. Hada ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami warisi dari nenek moyang kami. Ya subhanallah. Anda mengaku pengikut Imam Syafi'i kemudian mengatakan seperti itu. Anda pengikut Rasulullah kemudian mengatakan seperti itu. Sekarang posisikan begitu kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Posisikan ya diri kita ya posisikan seandainya yang mendengar itu kita langsung dari depan Rasulullah SAW. Pantas kadang mengatakan, "Oh ya Rasul enggak enggak nggak sesuai dengan tradisi kami nenek moyang kami begitu kalau itu yang dikatakan di hadapan Rasul pasti dia bukan beriman karena itu yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin yang Rasul katakan qulu la ilaha illallah katakan la ilaha illallah mereka mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi abana cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami mana pasrah kita kepada Allah dan Rasulnya dalam beragama mana buktikan kalau kita ingin selamat kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan. Nah, maka dengan kita puas dengan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya dan tidak memaksakan akal kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak boleh ya direkayasa dan tidak mampu kita mengetahuinya maka kita akan merasa mendapatkan khalis tauhid tauhid yang tulus ma'rifah yang benar ya kemudian iman yang sahih Siapa iman yang paling sahih setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, Umar, Uthman. Kenapa? Kenapa? Inilah rahasianya. Inilah rahasianya. Ya. Mustahil mereka akan melakukan sesuatu tanpa ada alasan dari landasan Allah Rasul. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan bahwa ya di dalam mencium wajar aswad beliau waktu mencium wajar aswad mengatakan wahai batu kamu. Saya tahu kamu ini batu, nggak bisa nggak bisa mendatangkan kemudaratan dan manfaat. Saya ini kenapa mencium kamu wahai batu karena saya melihat Rasulullah. Kalau saya tidak melihat Rasulullah, tidak akan mungkin saya mencium. Itu bagaimana ya konsep hidup beragama mereka. Itu yang selamat, itu yang wajib kita ikuti. Demi Allah, wahai kaum muslimin, para pemirsa, ini nasihat bagi saya dan kamu kita semua. Tidak ada jalan selamat. Sebagaimana jelaskan Imam Abu Ja'far Tahawi tadi. Hanya dengan kita pasrah dan berseri pada Allah sami'na wa ata'na itu bukti iman kita. Tapi kita, kalau kita masih menentang, masih mempertentangkan, ya, masih mencocok-cocokkan dengan keinginan kita, mencopot sana copot sini, kemudian kita pahami dengan selera kita, kita selewengkan. diambil ayat nanti wassalamu alayya wa alayya wassalamu alayya wa yaum yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu ayat selamat atas ya. waktu aku dilahirkan meninggal dan diwafatkan oh ini selamat Pak oh, ini boleh ni mengucapkan salam natal begitu selamat natal kan itu namanya sesuai dengan hawa nafsu kita apakah itu ini maksud oleh Allah dan rasulnya tidak apakah itu dipahami para sahabat tidak Apakah itu dipahami para ulama? Para ulama tafsir? Tidak. Lalu anda siapa pegangan anda? Hanya nafsu, hawa akal, dan logika semata. Makanya apa? Terombang ambing, bimbang dalam nggak jelas, Gak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya, dahulu haram, sekarang halal. Nauzubillah min dzalik. Para pemirsa rahimakumullah, maka oleh karena itu Taib. Ya. Ini masih panjang pembahasannya karena waktu yang membatasi. Uh, ya. Insyaallah ya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, terlampau semangat gitu ya, jadi lupa waktu. Pembahasannya masih panjang karena ini sangat prinsip sekali. Nah, demikian para pemirsa rahimakumullah ya, mudah bermanfaat. Kita cukupkan sampai pembahasan tentang Sahihul Iman. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan uh, tentang pembahasan pasrah dan berseri kepada Allah dan Rasulnya di dalam beragama. Demikian, wallahu a'lam. Nah. nah, baik, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fiik sudah memberikan eh, materi yang insyaallah sangat sangat bermanfaat sekali seperti yang telah diberitahukan tadi di zaman yang penuh syubhat ini ya perlu sekali menyampaikan akidah yang sahihah kepada kaum muslimin di mana uh, akidah-akidah yang sahih tersebut uh, disamarkan oleh mereka yang uh, menyebarkan akidah-akidah Eh, yang sesat dan memberikan keraguan-raguan kepada hati-hati kaum muslimin. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun mendengar yang manapun Anda berada yang ingin bertanya silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat yang di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543. Baik, eh, yang pertama mungkin kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat yang pertama dari penanya di Jakarta disebutkan tidak disebutkan namanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Ustaz, apa pengaruhnya terhadap ibadah-ibadah lainnya jika orang tersebut banyak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam berakidah? apakah bisa dikatakan ibadahnya itu e, percuma Ustaz, jika akidahnya banyak hmm. mengingkari? Nah, Baik, terima kasih. Apa ya efek atau pengaruh ya terhadap ibadah seseorang bila dia mengingkari hal-hal yang seperti itu? Ya. Efek dan pengaruhnya sangat besar. Hmm. Ya. Tatkala dia mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengingkari hal-hal yang telah ditetapkan Allah bagi dirinya dan juga tetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama dia tidak akan ya tertanam dalam dirinya keagungan dan kebesaran ya terhadap Allah atau pengagungan dan e, naam kebesaran pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dirinya. Kenapa? Karena seorang akan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah bila dia mengetahui nama-nama dan sifat tersebut. Kalau itu dia ingkari, maka secara otomatis hal itu tentu hilang dari hatinya. Nah, kemudian rasa harapannya ya, akan berkurang. Kenapa kita ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mengharapkan kasihan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah nama Allah yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah Al-Mahabbah, Ar-Ridha radhiyallahu anhum, yuhibbul yuhibbuhum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbukum Allah. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya antara nama Allah Al-Ghafur, At-Tawwab, yang menerima taubat dan keampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, turun ke langit bumi dan mengatakan, siapa yang berdoa akan aku Siapa yang memohon akan aku beri. Siapa yang mohon keampun akan ampuni. Ini semua nama sifat Allah. Tatkala seorang hamba dalam beribadah menghadirkan makna itu. Allah qarib, dekat tapi bukan dengan zatnya. Allah Subhanahu wa taala memantau kita. Ya. Memantau. Memperhatikan, mengetahui. Ini akan mempengaruhi bukan ibadah saya, perilaku dia dan sikap dia. Begitu dia mengetahui Allah Sami' mujib, qaribun mujib, maha dekat dan mengabulkan, mendengar, maka dalam hidupnya dia akan selalu bergantung akan selalu berdoa akan selalu bermunajat ya hati dalam hatinya hanya bersemi keagungan dan kebesaran cinta kepada Allah kerana dia yakin kecintaan pengagungan kepada Allah itulah akan menambah hati khusyuk dan kekhusyukan tersebut tidak akan mungkin hadir dalam hati kecuali dengan menghadirkan keagungan kebesaran Allah bagaimana dia akan mengetahui kalau dia mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia akan termotivasi untuk mendapatkan kenikmatan tersebut kalau dia mengingkari. Makanya kata para ulama, "Man ankara al-fadilata huriman hurimaha hurima minha." Barang siapa yang mengingkari suatu kemuliaan, maka dia akan terhalang mendapatkannya. Oleh karena itu, kalau orang-orang ahlul kalam, contoh saja, ahlul kalam, yang mengingkari yang mengingkari tentang apa? Ru'yatullah. Mereka mengingkari Allah nggak bisa dilihat kata dia. Di akhirat kalau Allah nggak bisa melihat. Nggak bisa dilihat. Karena kalau bisa dia berarti Allah jisim, jasad seperti manusia, seperti makhluk yang lainnya. Berarti Allah ya seperti manusia atau makhluk jasad ada fisik dan jasad ya bisa dilihat. Allah Berarti ada di suatu arah. Sementara Allah ulama tinggi untuk mereka. Lalu mereka bingung. Ya. Taib. Tatkala mereka mengingkari bahwa tidak mungkin melihat Allah, itu alul kalam seperti itu. Diingkarinya. Saya ingin bertanya kepada semua, mungkinkah mereka akan berdoa dan berusaha berdoa, Ya Allah, Allah marzuqna laddatan nari idha wajikal karim. Sebagian Rasul mengatakan, Ya Allah berikan karunia kepada kami kemuliaan, kelezatan melihat wajahmu. mungkinkah dia tidak akan pernah terbesit dalam hati keinginan mendapatkan. Dia mengingkari kok, nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada seperti itu. Tatkala orang orang mengingkari tentang masalah berita tentang alam gaib misalnya, tentang siksa dan azab kubur, ya. Tatkala dia mengingkari tentang neraka dan surga, apakah dia akan beramal mengamal penghuni surga? Kenikmatan tidak akan. Dia mengingkari kok, mengatakan tidak ada. Nah, itu efeknya sangat besar sekali. Nah, kalaupun dia beribadah, tapi tidak merasakan kelezatan ibadah tersebut. Ya, karena bagaimana jiwa diri akan merasakan kelezatan tersebut kalau di dalam hati tidak ada pengagungan dan ya kecintaan kepada Allah dan kecintaan pengagungan tersebut akan didapatkan dengan mengetahui keagungan kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti itu. Nah, ini sangat besar pengaruh dan efeknya terhadap ibadah seseorang. Adapun bila ibadahnya kalau secara hukum dia ikhlas mengharapkan ya, ibadah kepada Allah, kan begitu. Kemudian dia laksanakan sah dan rukunnya secara hukum sah. Ya. Sah secara hukum karena telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya dan e, naam syarat-syaratnya. Tapi nilainya dan efek ibadah tersebut ke dalam hati dan jiwanya berbeda. Ya, berbeda tatkala seorang mengatakan mengimani bahwa Allah turun ke langit bumi dan mengatakan siapa yang berdoa akan aku kabulkan siapa yang meminta akan aku beri siapa yang memohon keampunan aku ampuni maka dia akan bangun di sepertiga malam terakhir dia termotivasi kenapa ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala membuka peluang seluas-luasnya untuk keampunan maka dia solat berwudu bermunajat kepada beristighfar karena Rasul Allah mengatakan wabil ashari mustaghfirun. Ya. Dia menangis, dia bermunajat, ya menyesal dan memohon kepada Allah keampunan. Kenapa? Kena yakin Allah yang Maha Mulia turun sesuai dengan kebesaran keagungannya ke langit bumi dan mengatakan hal itu menawarkan tiga perkara itu, menyampaikan siapa yang berdoa akan kuabulkan, siapa yang memohon akan aku terima dan siapa yang mohon keampunan akan aku ampuni. maka tergerak hatinya, termotivasi. Tapi kalau tidak mengimani hal seperti ah, Allah enggak turun. Kata mereka yang turun itu rahmatnya, perintahnya, ya, malaikatnya. Ya kalau rahmat sampai langit bumi, apa manfaatnya bagi penduduk bumi? Kemudian malaikat, mungkinkah malaikat mengatakan siapa yang berdoa kepada aku nggak boleh mengibadati malaikat? Itu syirik. Ya. Tidak akan mungkin perintah mengatakan siapa yang berdoa kepada aku. Lihat, ini pengaruh, ya. Maka akidah yang benar itu akan memotivasi seorang untuk beramal. Tapi akidah yang batil akan terus menghalang dia dan melakukan ibadah karena dia tidak meyakini bagaimana dia akan berusaha untuk mendapatkan dan uh, meraihnya. Nah, demikian Allah a'lam. InsyaAllah, uh, syukur jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali hmm. dan mudah-mudahan uh, bermanfaat pula untuk yang bertanya terkhususnya dan uh, umumnya untuk para pendengar dan pemirsa sekalian untuk kita semua. Baik untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung di layanan telepon di 0218236543. Iya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi. Nah, ya, silakan. Ya begini Ustaz, kami di rumah mempunyai banyak kitab uh, Al-Quran dan ada beberapa kitab yang kami punya itu yang dalam surat Al-Fasih ayat 28 dia memaknai wajah Allah itu dengan berida Allah. Uh, bagaimana uh, sikap kami Ustaz terhadap kitab eh, kitab-kitab kami yang begini? Apakah kami di... dalam surat apa? Surat tadi surat apa? Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 28 itu wajah Allah dimaknainya dengan ridhonya Allah gitu Ustaz. Hmm. Jadi dalam uh, kitab yang lain memaknai wajah Allah ya tetap wajah Allah gitu. Cuman dalam kitab yang kami yang lainnya yang banyak kami punya, yang punya dari nenek dahulu gitu, yang tercetakan dari tahun 80-an itu uh, wajah Allah <coughs> itu dimaknainya dengan uh, ridhonya Allah gitu Nah. Jadi bagaimana kami um, mengambil apa ya Ustaz. Nah, jadi mohon penjelasan penjelasan dari Ustaz uh, hanya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Barakallahu fiik. Ya. Uh, ayatnya bisa dibaca, Pak. Ayat berapa? 28 surah Al-Kahfi. Nah. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Nah. Nah, yuriduna wajha. Baik. Jadi di sini perintah <clears throat> kepada Nabi untuk beliau sabar bersama orang-orang yang beriman yang menyeru dan berdoa kepada Allah ya e, apa tadi ya yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha nah yuriduna wajha طيب mereka menginginkan wajah Allah pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya bahwa ahli sunnah ya di dalam menafsirkan Al-Quran ya, mereka menafsirkan ya, sesuai dengan kaedah-kaedah ya, bahasa Arab itu sendiri ya. kemudian di dalam menafsirkan tersebut mereka tidak menyelewengkan makna ya, dan tidak menafsirkan kecuali eh, tidak menafsirkan makna kecuali sesuai dengan redaksi atau susunan kalimat tersebut. Nah, karena boleh jadi satu kalimat tapi dalam redaksi yang berbeda akan menjadi perbedaan dalam makna. Dengan selalu meyakini bahwa makna yang mendasar yang utama dalam ayat tersebut tetap itu menjadi bagian yang diimani yakini. Apa maksudnya? Ahli sunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbik. Ya. Wa wajhu rabbik. Nah. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah sesuai dengan kebesaran keagungannya dan wajah Allah semua akan binasa Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, semua akan binasa dan yang akan kekal yang tetap yang nah, kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, kita yakin Allah memiliki wajah. Nah. Akan tapi dalam penafsiran yuriduna wajah Ahli sunnah menjelaskan tafsirnya makna yuridu wadha yuriduna wajha mereka menginginkan wajah Allah. Naam. Tatkala menafsirkan bahawa mereka mengharapkan ridha Allah dan itu sebagai makna dari ketulusan dalam beribadah ibtigha wajhi. Kan begitu? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, mengharapkan wajah Allah maknanya mengharapkan apa? rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahli sunnah kendati menafsirkan dan memaknai mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah yaitu bermakna keikhlasan, mereka tetap meyakini bahawa Allah memiliki wajah. Ya. Berbeda dengan ahlul kalam. Ahlul kalam tujuan mereka betul mengingkari wajah tadi. Ya. Lalu diselewengkan. Ahli sunnah tidak. Kena makna mengharapkan wajah Allah Itu maknanya, hakikat maknanya adalah pertama kita menetapkan bahwa Allah memiliki wajah, kemudian makna yang dipahami di ayat tersebut adalah mengharapkan ya keikhlasan tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu yang dimaksud ya itu penafsiran terhadap makna dengan menetapkan hakikat sifat wajah tadi. Tapi kalau seandainya dia mengingkari wajah, berarti keliru. Ya. Karena wajah adalah sifat Allah. zat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka perlu dikosek kembali kitab tersebut kalau seandainya uh, dalam ayat-ayat yang lain itu mengingkari mentakwil sifat-sifat yang lain, tangan dan yang lain-lainnya, maka itu perlu diwaspadai lebih baik ya uh, dibaca kitab-kitab tafsir dan terjemahan yang lebih selamat dari pentakwilan tersebut. Nah. Demikian wallahu a'lam. Nah. Ya, syukuran jazil khairat asyik demikian untuk Umu Iqbal yang berada di Jambi ya mudah-mudahan bermanfaat jawaban Ustaz dan untuk kita semua pula. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Nah. Nah, ada pertanyaan kami gabungkan dari beberapa pertanyaan ya diantaranya dari mohon maaf sebentar dari uh, dengan uh, kurnia tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Uh, ya Ustaz di media sosial sedang uh, ramainya membicarakan Eh, seseorang yang memiliki jabatan dan dia membuat video kemudian disebarkan di media sosial juga dengan mengucapkan uh, selamat terhadap hari raya orang-orang non muslim dan di situ dikomentari dengan berbagai komentar bahkan ada yang ekstrim komentarnya murtadkah orang ini nah, bolehkah kita mengatakan hal tersebut Eh, dan mengomentarinya eh, dengan kata-kata seperti itu dan mengapa orang di zaman sekarang mudah sekali dalam perkara ini yaitu murtad atau tidaknya padahal dakwah saja mungkin belum disampaikan olehnya kepada orang tersebut Ustaz. Nah. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang yang apa ya? Yang sedang ya tentang suatu pernyataan atau perkataan nah. yang lagi viral di dunia ya medsos kan begitu hmm. media sosial pertama ikhwatul iman para pemirsa dan para pendengar kita harus bijak ya untuk bersilancar atau mungkin untuk menggunakan medsos ya dan ingat perkataan yang terlontar dan ucapan yang ditulis itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, Anda akan minta pertanggungjawaban sebuah hukum atau komentar atau mungkin pernyataan akan dipertanggungjawabkan. Ya, kalau itu suatu kebatilan, ya Anda yang akan menanggung dosanya. Bila itu suatu kebaikan, ya Anda akan menuai kebaikannya. Bila kebohongan, ya Anda akan dituntut. Ya, Bila menjatuhkan sebuah ponis hukum kepada saudara atau kaum muslimin, ternyata itu keliru, Anda yang bertanggung jawab. Ini yang pertama. Kemudian permasalahan ini permasalahan yang sangat besar. Ya, menghukumi seseorang dia murtad atau kuda Islam itu bukan hal yang ringan. Tidak pantas seorang yang uh, mengenteng-entengkan masalah ini. Ya, menganggap ini perkara yang ringan itu mendengar sesuatu langsung murtad kafir dan tak boleh seperti itu ya ahli sunnah wal jamaah mereka sangat berhati-hati dalam hal ini ya boleh jadi itu perkataan yang kufur tapi tidak spontanitas yang mengucapkan itu dihukumi sebagai kufur banyak penyebabnya pertama ya harus ketahui dia mengatakan itu kena ilmu atau kena kebodohan atau kena mentakwil ya ditakwil atau kena ada syubhat atau mungkin terpaksa pesanan bukan pilihan dia dipesan ini loh sampaikan kalau tidak ya begini sebenarnya resikonya <clears throat> nah ada sebagian mungkin dia tidak ingin kehilangan jabatan dan kedudukan dipaksa oleh mungkin ya E, bosnya atau pimpinannya dan selainnya dikatakan terpaksa mengatakan tapi hatinya mengingkari atau karena ada subuhat ya atau karena ada e, hal-hal uh, yang mungkin ya subuhat kemudian boleh jadi karena dia tidak tahu banyak hal maka tidak ya semerta-merta dihukumi sebagai orang yang telah murtad atau keluar yang pertama tidak diragukan bahwa pernyataan tersebut yang membolehkan ya bahwa boleh bagi kaum muslim mengucapkan selamat ya kepada eh, hari raya non-Islam apapun hari rayanya ya lalu ini diartikan dengan toleransi pertama kita katakan ini bukan toleransi toleransi ada batasnya toleransi ada batasnya dalam permasalahan prinsip agama dan hari raya merupakan simbol beragama setiap umat. Ya. Itu hal yang sangat menjelaskan eksistensi dan keberadaan umat tersebut. Dan juga sebagai ungkapan terhadap ya mengungkapkan bagaimana akidah dan keyakinannya. Jelas. Itu masalah syariat, masalah agama. Ya. Dan toleransi dalam hal ini tidak diperbolehkan. Artinya, ya agamamu bagimu, agama saya bagi saya. Adapun kaum muslimin ikut serta merta dalam hal itu merayakan itu tidak dibenarkan, haram hukumnya. Ini yang pertama. Baik. Kemudian selanjutnya siapapun yang mengatakan bahwa itu masalah ada khilaf itu tidak ada khilaf dengan mutaqaddimin, hanya mungkin orang-orang mutaakhirin. Kalau kita baca kitab para pokok semua mazhab empat sepakat tidak boleh. Bahkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah menjelaskan ittifaq al umma ulama ya dan kita kita fikih mutaqaddimin sepakat mereka semua. Nah, jadi pernyataan yang aneh dan nyeleneh dari kalangan mutaakhirin nggak ada nilainya. Diambilkan saja itu ya, dibuang ke sana jauh-jauh, nggak ada nilainya itu siapapun mengatakan. Karena kebenaran tidak diukur dengan sosok dan tokoh yang mengatakan. Ya. Tapi lihat apa dalilnya, apa buktinya. Maka kita jangan ya tertipu dengan seperti itu. Dan memang fitnah bagi orang awam. Orang yang tidak paham, tidak ilmu, kan fitnah. maka itu yang akan ya e, apa namanya itu yang yang akan menyesatkan dan dia akan menanggung dan memikul dosanya yahmiluna auzarahum kama yah nam yahmiluna auzarahum wa auzar alladziina yudillunahum bighairi ilmin dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu nam agama ini rusak disebabkan oleh tiga kelompok manusia pertama pemimpin yang zalim dan bejat kemudian ulama yang nyeleneh dan juga yang ketiga ahli ibadah yang sesat. Ini tiga ini yang merusak. Kalau pemimpin yang bejat dan e, menyimpang itu akan merubah-rubah aturan-aturan Allah. Kemudian kalau ulama yang sesat itu akan mempatuakan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan umat. Ahli ibadah itu akan buat ibadah-ibadah yang membuat orang awam tertipu dengan ibadah dia, dengan penampilan dan casingnya. Kan begitu. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبارها wa كان kan begitu tiada yang rusak agama kecuali muluk penguasa kemudian para ulama-ulama yang sesat dan juga ya ahli ibadah yang menyimpang jadi intinya tidak seperti itu maka saya sampaikan bila itu dan tidak boleh mengomentari ya Apalagi zaman sekarang ini semua bisa digoreng, bisa dimacam-macam kan begitu zaman sekarang ini. Apalagi zaman-zaman yang lagi hangat-hangatnya politik dan pemilu seperti itu. Maka hendaknya kita kaum muslimin waspada. Katakan perkataan yang benar, tinggalkan yang tidak. Kalau kita ragu tinggalkan. Jangan suka mengomentari semua dunia medsos ya padahal itu juga digoreng oleh yang menshirnya dan orang yang pertama sih menguploadnya seperti itu. Ya, Oleh kerana itu, ikhwatalimah rahimakumullah, permasalahan begitu mengatakan, seorang mengatakan, boleh mengucapkan, ya, selamat raya kepada penganut agama selain eh, non-muslim, maka itu dilihat apa tujuan dia mengatakan. Apakah dia meyakini kebenaran akidah kekufuran yang ada pada mereka sehingga membolehkan? Ini jelas pada kekufuran. Tapi kalau seandainya ada kepentingan lain, ya, yang jelas Para ulama mengatakan ini jelas kebatilan yang sebatil-batilnya, kesesatan yang nyata. Boleh jadi ya bisa membawa kepada seorang itu bisa menjerumuskan pada kekufuran. Tapi untuk langsung memponis dia telah murtad itu tidak semerta-merta seperti itu, ada hukum-hukum yang diperhatikan. Ya, ada syarat-syarat dan harus diperhatikan. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam uh, memponis dan menghukumi sebuah hukum kufur atau mungkin murtad kepada seorang yang muncul darinya perkataan-perkataan yang menyimpang yang bertentangan dengan akidah atau prinsip Islam itu sendiri. Demikian Allahu alam. Nah, baik, syukuran jazakallah khair atas jawaban nasihat Ustaz yang sangat uh, eh, insya Allah bermanfaat sekali untuk kita semua. Masih uh, banyak Ustaz sebenarnya pertanyaan yang di lain nah. singkat Ustaz dan ini Masya Allah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dan uh, sangat bermanfaat jika mungkin dibahas ya, lebih uh, lebar lagi namun hmm. karena waktu yang ada <laughs> sudah tidak mencukupi Ustaz. Alhamdulillah yang nah. ada ada insyaallah mencukupi. <laughs> Iya. nah, insyaallah dijawab oleh ustaz-ustaz yang lain dan nah. para ulama-ulama yang lain. Nah. nah, mungkin kita bisa disampaikan untuk para pemirsa dan pendengar. Nah. Taib, e, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah di penghujung dan di akhir perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini ya tiada yang bisa saya sampaikan kecuali mengingatkan kembali ya kepada kita semua bahwa jika kita ingin selamat di dalam beragama ini terutama di zaman-zaman fitnah, syubhat dan syahwat dan berbagai kebatilan kesesatan yang bermacam-macam yang muncul di zaman sekarang ini tiada lain cara selamat kecuali kita pasrah dan berserah diri kepada agama Allah bekali diri dengan ilmu ya kemudian semangat untuk mencari kebenaran kemudian pasrah terhadap al-haq nah dan tutup telinga dari mendengar dengar hal yang syubhat ya dan nilailah kebenaran bukan dengan melihat figur atau orang yang mengatakan ya atau kedudukan seorang yang mengatakan lihat kebenaran ukur dan timbang dengan Al-Quran Qala Allah wa Qala Rasul InsyaAllah anda selamat Ya Anda akan teguh Tidak akan kebingungan dan kebimbangan Ya terumbang ambing Kemudian ya jangan lupa berdoa Allahumma thabitna Ya Allah ya muqallibal qulub Thabit quluban ala dini Ini yang banyak banyak kita ucapkan di zaman sekarang ini Ya Thabit quluban ala dinik Thabbit qulubana ala ta'atik. Thabbit qulubana ala sunnah. Thabbit qulubana ala tauhid. Ini harus kita ucapkan, ya. Waktu-waktu mustajabah, sujud kita. Nah, itu yang harus dilakukan. Itulah sebagai penutup pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya meneguhkan kita di atas al-haq ya memberikan keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah dan mensucikan hati kita dari sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat kemudian juga menanamkan dalam kita kecintaan kepada al-haq, kebencian kepada kekufuran, kepada kebatilan, kepada maksiat dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang sebagai uh, pembuka pintu kebaikan bagi yang lain ya dan juga diberkahi hidup kita dalam setiap kondisi dan keadaan.